Kita ulangi lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم beberapa yang perlu kita perhatikan dalam pengucapan ta'awud ini seperti huruf huruf dzal pada a'udzu ya pada a'udzu ini maka huruf dzal ya huruf dzal ini di dibaca dengan meletakkan ujung lidah di gigi seri atasnya meletakkan ujung lidah di gigi seri atas jadi kalau saya ibaratkan ada yang seperti ini ya, maka e, letakkan ujung lidahnya di ujung gigi seri atas seperti ini. Ya. Kalau tidak diletakkan seperti ini, maka huruf dal akan terbaca dengan huruf huruf zai. A'uzu. Ini adalah sebuah kesalahan. Ya. Perhatikan ini lidah diletakkan seperti ini, ya. Diletakkan di ujung gigi seri atas. Ini adalah makhraj dari huruf dzal. Sekali lagi, a'udzu. Ya. Kita ulang lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian pada kalimat minasyaitani ya. Huruf shin ya, kita ulang kembali sedikit. Huruf shin adalah makrotnya itu di tengah lidah ya. Kalau kita ibaratkan tangan ini adalah lidah, maka bagian tengah lidah ini yang akan menyentuh langit-langit atas ya. Kita baca sya, coba. Sya. Sya. Agak mirip dengan dengan sin. Kalau sin itu bukan pada tengah lidahnya, tetapi pada ujung lidahnya. Ujung lidah mengenai gigi seri bawah seperti ini. Kalau kita ibaratkan seperti ini. Kalau sin itu seperti ini, ya. Jadi ujung lidahnya mengenai gigi seri bawah. Coba sa. Nah, kalau diucapkan seperti ini maka salah. Ya. Diucapkan seperti ini salah. Maka yang posisinya seperti ini. Ya, ujung lidahnya tidak memicu bunyi. Tetapi yang memicu bunyi adalah tengah lidahnya. Minasyaitani. Coba. Minasyaitani. Minasyaitani. من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم Sekali lagi kita ingatkan di sini bahwasanya di dalam kiraah kiraah kita kiraah membaca Al-Qur'an yang benar menurut riwayat Hafiz an Asim dari imam kita Hafiz dan dari gurunya Asim Al-Imam Asim bahwasanya suara itu ada a fathah i u ya a i dan u ada juga yang hurufnya tebal seperti so suaranya so o ya tidak ada suara e atau e atau o ya tidak ada o a'udzu ini adalah satu kesalahan ya jadi harus benar-benar dibaca dengan i kalau untuk kasrahnya seperti pada ini a'udzu billahi minasy Kita lanjutkan ya. Harus dipertahankan suaranya kalau A fathah dengan membuka mulut kita A kemudian I I dengan menurunkan rahang sedikit ke bawah ya. Kemudian tengah lidahnya agak sedikit naik. Coba kita baca I coba. I. I. I. Kalau E tengah lidahnya nggak naik. Kalau E itu di tengah lidahnya nggak naik. Ya, kemudian rahangnya juga kurang kurang apa? Rahangnya juga kurang apa? Kurang turun. Ya. Kita lanjutkan pada lafaz berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya. Sekali ses, uh, kita salah di dalam pengucapan harokat, maka seluruh bacaan kita akan terdengar tidak tidak benar. Ya. Misalnya i-nya, misalnya i, ini tidak kita baca dengan benar maka ketika kita membaca Al-Fatihah maka terdengarnya banyak kesalahannya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti ini maka kalau dinilai kesalahannya akan sangat sangat banyak. Ya, sehingga dasar dari harokat tadi harus kita tata dengan baik. Terus yang ketiga adalah Dhamma u Ya. Bagaimana cara pengucapannya yaitu dengan memajukan bibir ke depan. Coba u. U. Dalam bahasa Arabnya adalah dhammu asy-syafatain. Yaitu dengan memajukan bibir kita ke depan. Dham itu maju. Asy-syafatain itu adalah kedua bibir kita ini. Jadi harus ketika baca dhamma bibirnya harus maju. Ya, harus maju. Kalau tidak, maka yang terjadi akan terdengar dengan suara yang yang salah tadi yaitu oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, alhamdu Ya benar alhamdu dengan memajukan bibir kita ke depan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. الله ya. الرحمن ya. Perhatikan pada lafzul jalalah ini antum lihat di sini ya. Saya gerakkan ini. Kemudian pada ar-rahmani. Ini panjangnya dua harokat ya. Seperti yang kita contohkan tadi. Bismillahi. Coba. Bismillahi. Panjangnya segitu dua rakaat itu. Tidak lebih. Tidak boleh dibaca lebih panjang dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita ulang lagi pada Ar-Rahmani Ya, jangan dipanjangkan lebih dari dua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita contohkan bacaannya yang salah ya, biar kita lebih lebih uh, lebih merasakan bagaimana yang salah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ini bacaan contoh yang salah Coba ditirukan Bismillahirrahmanirrahim. Diingat-ingat ini adalah contoh yang yang salah, ya. Contoh yang yang salah, yaitu memanjang-manjangkan mad mat itu artinya bacaan panjang yang dinamakan mat tabi'i atau mat asli. Mat asli itu panjangnya cuma dua harokat. Dua harokat itu seperti yang kita contohkan tadi. Ya, tidak boleh dibanyakan lebih dari itu. Sekali lagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. sedikit mumpung masih pada lafat ini e, pada huruf h ya pada huruf h Anda perhatikan pada huruf h ya pada huruf h ini ya perhatikan itu harus bersih suaranya tidak boleh ada serak-serak ya kalau ada serak-serak namanya huruf apa huruf kh Ar-Rahmani coba Ar-Rahmani Ar-Rahmani Ar-Rahmani tidak boleh dibaca Ar-Rahmani Ar coba anda terukan Ar-Rahmani Ar-Rahmani ya Ar-Rahimi ini adalah bacaan yang benar. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Tidak boleh dibaca Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Iya. Kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki ayat yang kedua. Karena bismillahirrahmanirrahim menurut pendapat yang kuat itu termasuk uh, bagian dari Al-Fatihah. Ya. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada lam ini, pada lam Pada alhamdu tidak boleh terpantul ya. Alhamdu ya. Coba kita baca dengan bacaan yang benar dulu. Alhamdulillahi. Tidak boleh dipantulkan lamnya atau dikolkolahkan. Alhamdu coba. Alhamdu. Alhamdu. Alhamdu. Ya, tidak boleh dibaca Al tapi alhamdu coba. Jadi lidahnya itu di ya makhrajnya lam adalah lidahnya diletakkan di di gusi ya di gusi sini di sini ya di sini posisinya seperti ini ya kalau saya tunjukkan seperti ini posisinya lidahnya ya di gusi ya di gusi gigi seri jadi gusinya gigi digusi gigi ini pak kalau menurut uh, apa alimam Ibnu Jazari digusi gigi seri ya gigi seri yang kedua yang juga gigi seri gigi taring dan gigi geram muka di sini di dalamnya sini di gusinya jadi yang mengenai itu adalah e, tepi lidah bagian bagian depan ya mengenai bagian e, gusi gigi seri yang gigi yang kita sebutkan tadi, gigi seri, gigi taring dan gigi geraham muka. Alhamdulillahi coba. Tadi masih terdengar ada yang terpantul suaranya. Sekali lagi. Alhamdulillahi Kemudian ayat yang berikutnya Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Pada ba, pada ba ya. Coba ba. ba. Bi. Bi. Bu. Bu tidak boleh dibaca dengan menghembuskan nafas. Bi, rob bi, ya. Tidak seperti itu, ya. Coba kita baca rob bi, coba. Rabbi. Tidak seperti itu membacanya. Kemudian Rob robbil, ya kembali pada lam tadi tidak boleh terpantulkan atau dikolkolahkan. Robbil, robbil alamin. Coba. Tidak boleh dibaca Rabbil Alamin. Coba di coba ditirukan salahnya biar kita lebih terasa. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Itu adalah bacaan yang yang salah. Kemudian pada ain harus dibaca dengan seperti ini. A, coba. A. A. Ya. Jadi di sini itu di dalamnya ada seperti kalau dalam bahasa Arabnya lisanul mizmar. Ya. Enggak ada gambarnya ya. Itu digerakkan biar ada suara seperti itu. A, ya. Sebagian kita dibaca dengan huruf hamzah. Rabb Rabbil Alamin. Coba tirukan. Rabbil Itu salah dan akan mengubah maknanya. Ya. Kalau alamin alam seluruh alam. Kalau alamin alam itu sakit, ya. Alamin orang yang sakit akan mengubah makna yang jauh sekali. Ya, Rabbil Alamin. Ya. Kita baca dari atas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. العالمين lanjutkan. الرحمن الرحيم Untuk haknya Jangan dibaca dengan kha ya. Atau dibaca dengan ha. Ar-Rahmanir Rahim. Coba dibaca. Kalau orang Indonesia itu menyimpangnya ke huruf kha. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Itu biasanya yang membaca sudah sepuh-sepuh ya sudah sepuh biasanya membaca dengan bacaan kha. Ya. Sekali lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Harus dijaga kasrohnya ya. Harus dijaga i-nya itu harus dijaga. Jangan sampai menyimpang. Kalau menyimpang sedikit jadi e. Malik yaumiddin. Coba tirukan. Itu adalah bacaan yang yang salah. Tidak sepantasnya Al-Quran dibaca dengan metode atau cara pengucapan seperti itu. Karena Al-Quran itu diajarkan ya dari Rabbuna Azza wa Jal ke Jibril alaihissalam kemudian kepada Rasulullah kepada sahabatnya dan kepada generasi setelahnya seperti itu cara pengajarannya coba kita baca maliki maliki maliki, maliki. Antum perhatikan pada huruf kaf, pada ki, ya. Ki, coba sekali lagi. Ki. Jangan dibaca ki. Jangan dibaca seperti membaca huruf kafnya orang Indonesia. Ki. Kita, kamu, kepada, kapan, ya. Tapi ada sedikit yang namanya sifat hamas ka, ya. Kita baca kakiku coba Maliki. Maliki. Ya. Namun juga tidak juga dibaca ke huruf G, ya, maligi, ya, itu juga salah. Kita baca maliki. Maliki. Yaumiddin. Yau bibirnya diimbun ke depan ketika wamu Coba yau mi coba. Yaumi. Ketika yau bibir diimbun ke depan. yau mi coba. yau mi yau mi Yaumiddin. Pada huruf dalnya jangan dibaca seperti huruf D. yau Yaumiddin ya bukan D tapi dal Makrotnya di pangkal gigi seri dua gigi seri atas di sini. Tempatnya di sini sini. Di pangkalnya sini. Jadi dari gigi ini ke atas sedikit. Kalau huruf D di gusinya sini agak ke atas, ya. Ada D agak ke atas. Tapi ini di atasnya gigi seri atas. Yaumiddin boleh yau, enggak boleh yau. Yaumiddin enggak boleh. Ya, yau dengan menghimpun bibir kita ke depan. Dihimpun ke depan. Ya, yau coba. Yau. Yaumiddin. yau. Ya. Kita ulang lagi. Maliki yaumiddin. Ayo. Maliki yaumiddin. Ya. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan pada iya Iyaka coba. Iyaka. Menurut ahli qiraah pada iya iyaka itu nadanya suaranya ketika masuk ke i itu ada dinaikkan sedikit. Atau istilahnya naber ya. Kita baca iya iyaka coba. Iyaka. Dinaikkan sedikit. Iyaka. Iyaka. Ya. Kesalahannya bagaimana? Kesalahannya adalah tidak ditajdid ya tetapi dibaca dengan bacaan mat. Iyaka coba. Iyaka. Jadi tengah lidahnya tidak nempel ke langit-langit. Iyaka. Iyaka ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ditasdid. Iyaka, coba. Iya Iyaka. Iyaka. Ya. Sebagian kita, sebagian kita itu kurang di dalam mentasdid. Sebagian kita. Ya. Sebagian kita kurang di dalam mentasjid. Ya. Iyaka. Kalau salam kurang di dalam misalnya mengucapkan salam ya dalam sebuah acara seharusnya kan assalamualaikum tapi dibaca assalamualaikum ya kan kurang assalamualaikum kita baca kita lanjutkan na'budu Na Na'budu. Na'budu. Jangan dibaca tebal ainnya. no budu Coba. No budu. Tapi dibaca dengan ainnya dibaca dengan seperti tadi. Na'budu. Na'budu. Dalnya hati-hati jangan du. budu. Ya, na'budu. Coba tirukan na'budu, coba. Nah, itu adalah bacaan yang salah. Na'budu. Na'budu. Kemudian lanjutnya Wa iyyaka nasta'in Perhatikan pada wa iya dinaikkan suaranya. Wa iya nasta'in. Wa Perhatikan pada taknya. nas nasta'in. Nasta'in. Coba ada sedikit desisnya. Jadi ta itu makrotnya adalah ujung lidah dengan pangkal gigi sari atas. Coba ta. Ta. Ta. ta. ta. Ti. Tu. Berbeda dengan huruf T. Huruf T tidak ada desisnya, tidak ada desisannya tapi tetapi ya tanpa tidak ada bukan tanpa atau tetapi ya kan bedakan antara ya huruf T dengan huruf apa huruf T ya terlalu ya kan terlalu bukan terlalu ya kan ya bedakan antara huruf T dengan huruf T T tidak ada Hames tidak ada di sisan, ya. Bukan terlalu ya, tapi terlalu, ya. Bukan tanpa, tapi tanpa. Harus dibedakan. Kalau ngomong bahasa, kalau baca Al-Qur'an, bahasa Arab ada hamesnya, Ya. Antum, anta. Nah, ya, ada di sisanya. Tapi kalau bahasa Indonesia jangan dikasih disis, ya nanti terlihat terdengar kurang kurang pas ya. Kita baca sekali lagi wa iyyaka nasta'in Lanjutkan atau kita ulangi lagi sekali lagi kalimat sempurnanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasta'in. Ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan pada Ihdina. Ihdina. Padha perhatikan ya. Ihdina. Ihdina. Jangan dibaca dengan tebal. Ih. Ih. Ya nggak salah seperti itu. Ihdina. Coba tirukan. Ihdina. Enggak. Ha itu sifatnya hurufnya tipis, ya. Jadi cara membaca seperti ini ini kurang tepat. Dina, Coba. Ihdina. Itu adalah bacaan yang kurang tepat. Kita baca Ihdina. Dina. Jadi lidahnya itu turun ke bawah, tidak naik. Kalau lidahnya naik maka suaranya akan jadi tebal. Dina, Coba. Ihdina. Itu lidah Anda naik, yang bagian belakangnya naik. Seharusnya lidahnya itu turun. Coba kita turunkan lidahnya. Ihdina. Coba. Kita baca, kita gabung dengan As-sirata. As-sirata. Sa. Sa. Si. Si. Jangan shi ya. Kalau shi itu adalah huruf shin. Huruf sod itu sama dengan huruf sin. Tetapi huruf sod itu seperti ini. Lidahnya ada di gigi seri bawah, ya. Tetapi lidah bagian belakangnya agak naik. Ya, jadi gini. Ini. Tapi tengah lidahnya jangan nempel ke langit-langit. Kalau nempel ke langit-langit jadi shi, dari huruf shin. Ya. Kita ulangi lagi. Sirata Coba bilang sa. Sa. Si. Ini huruf sin. So sekarang. Bibirnya tidak usah maju. Ketika mengucapkan huruf sod itu bibirnya nggak usah maju. Yang mem, yang yang membuat suaranya menjadi tebal itu ada lidah bagian belakang. Lidahnya naik, suaranya juga naik. Sa Saso. Saso. Lihat anak, lihat saya. Saso. Saso. Bibirnya nggak sama jum. Saso. Saso. Ya. Jangan jangan saso. Kalau sho itu shin yang tebal, ya. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Hanya enggak olah tadi masih terdengar tebalnya. Eh, ya dia. Ya. Eh, dinasirotlo. Eh, jangan gitu ya. Eh, bukan. Eh, nah, ini salah. Ya. Jadi yang kita tampilkan itu adalah desahan dari h bukan menebalnya huruf h Ya. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم المستقيم المستقيم المستقيم طين tidak perlu tin, tidak belum tin, ya tapi gini aja. Al, mustaqim. Al mustaqim. Kita baca lengkap. Ihdinas siratal mustaqim. mustaqim ya pakai mim bukan pakai nun ya kalau anak-anak itu sering sering berubah-ubah mustaqim ya, ini diingatkan iyyaka wa iyyaka nasta'in ini anak-anak sering tertukar kalau kita yang sudah dewasa insya Allah tidak tertukar kita lanjutkan yang ayat terakhir صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إيه؟ potongan-potongan kalimatnya siratullah Ya. Kita sudah pelajari tadi pada sirata. Kemudian an'amta an'amta an'amta an'amta Jangan terpantul. An'amta Ya, tidak boleh dipantulkan pada nun sukun dan mim sukun. Sekali lagi kita contohkan yang salah. An'amta. Ini salah. Yang benar an'amta. An'amta. An'amta. An'amta. Alaihim. Alaihim. Enggak boleh Coba tirukan. Alaihim. Alaihim. Tidak seperti itu. Tapi alaihim. alaihim. Langsung. Alai. Alai. Bukan alai. Bukan alai. Tetapi alai. Coba. Alaihim. Alaihim. Lanjutkan. غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب مغضوب jangan terpantul maghdubi tidak terpantul ya bukan maghdubi serukan Al-maghdubi. Al maghdubi Itu adalah bacaan yang salah. Al-maghdubi. Al maghdubi Jadi suaranya itu ngalir. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Ghairil maghdubi. Ghairil Maghdubi Sedikit lagi. Mari selesai ini termasuk yang agak susah yaitu pada walabbalin. Walabbalin. Huruf dhad itu makrotnya adalah perhatikan huruf dhad itu tepi lidah bagian tepi lidah bagian belakang dengan gigi geraham. Gigi geraham nomor delapan. 7 ya enam sama lima di sini di giginya ya gini bisa kanan atau bisa kiri ya tapi kata ahlul qiraah ahli qiraah itu di kiri itu lebih mudah tapi e, semampu antum antum yang enak mana kanan atau kiri tafadhalu ya kalau saya mungkin kan terbiasa di kanan kalau saya enak di kanan ya tapi kebanyakannya menurut kitab tajwid itu di kiri ya walau Dhon. Coba. Wala dhon. Nah, ketika pada dhon itu nadanya dinaikkan suaranya. Ya. Wala dhon. Ya. Perhatikan panjangnya ya, ukurannya seperti ini. Waladzallin. Ya. Enam harokat ya. Waladzallin. Sekali lagi kita ulangi satu kali lagi aja. Kemudian kita akhiri صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa kesalahan atau bagaimana kita membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang yang baik dan benar. Walaupun sebenarnya ini sangat ringkas ya. Ada pembahasan yang lebih sebenarnya lebih lebih rinci cuman e, kalau untuk di majelis ini dan waktu yang yang yang pendek tidak memungkinkan untuk di apa dibahas di majelis ini. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته